Wis yo dadi setuju yo apike Umar iku mau ditulis ora berkah. Terus fakola mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyif tawtono siro Jibril lima ingsun hasanati Abi Bakar. Eng piro-piro api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar. Fakola mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mau khasanatur mau sampai situ min khasanati Abi yang sang biro Abi Bakr Abi Umar kabeh aku iku dibanding Abu Bakar nilainya mu sitok Wae KO lah orang, oh iku ora level Dadi Umar sampe ngono aku cek kalah Nah aku Mustafa ora jelas mbak Aduh Nak delok sering tanya ya Pak Mustafa kan madlum itu dur, Wong nak didolime iku pangkate mun. Bunda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan loh. <laughs> Iku ora nak dolim aku ngomong apa? Enak wae ora didolim. Eh saya tak cerita ya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mulane tak siksa. Sabu oh, Bilal muni ahad ahad ahad. Abi Abu Bakar ya realistis, ora didongakno tadi wacana hizib yo ya ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah, kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, Paham ya? Itu realistis. Jadi iso ae jane Mustofa di ditilon dhewe golek dhuwit. Wes tak rapi rasa usah golek dhuwit. Iso ae ana solusi ngono. Iso ae lho mesti rasa usah Wah aku ori wah terus aku kerungu ke pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi so. Uang masalah masalah uang masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya coba cobalah diikutkan orang soleh yang solehnya juga menfasilitasi, menfasilitasi nopo uang. Mana kiai ku dulu, malah lagi kiai ku medit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondo, mergo boleh duit nih Batam terus katut nakal. Mergo orang soleh sing nampung. Coba kalau orang soleh nampung, di pondok no sama laku laku neng suteke yo ya raja das gak bapak ibu mbak ibu misalnya ramah salah tapi kan jadi wong soleh dididik adam dididik seneng pangeran Mulane ele-ele wong soleh nak dibanding wong fasik tak baleni nih Ele-ele wong soleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Mbak Abu Bakar selesai kan? nabo Selesai. Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau wedong setiap transaksinya tuh hampir di atas 10 miliar. Miliar. Oh, dia dagang sampai sam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan biar Rasulullah. Dihitung, termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. <clears throat> Mulane guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal, Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mereka Abu Bakar itu luar biasa. Ya lari macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi, lagi-lagi kerajaan kedoliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Wah, Amerika orang suka ya uang udah didol, judi, semuanya menghasilkan uang dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Nah, tapi apapun itu, oke okay lah kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Caranya piye? Iku mau kona, anak wis rasuga butuh kona. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang sepuluh ribu itu banyak, punya uang dua ratus ribu itu banyak, satu juta banyak. Barokahnya menganggap banyak satu juta itu disedekahkan dua ratus ribu tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warainya, warung nah, nontonan beneran sesat teman-teman. Saya punya uang satu juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sudah kono dua ratus ribu. Itu kan berarti berapa persen coba? Dua puluh persen itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak nggak? Oh banyak sekali orang kapitalis paling berani nol koma sekian persen safety net atau apa dana-dana sosial itu paling nggak sampai satu persen. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sudah kos 10 persen eh. Tiap satu juta sudah kos seratus kali uang Islam Indonesia misalnya dua juta orang itu sudah miliaran mungkin triliunan masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump ini nanti kalau hitung kalau balik malih orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta 150 juta urunan 200 ribu itu duit Trump itu aja Wong hitunge ngeping nono wis Mustofa ra iso mesti tak jamin. upeng satu seket juta. Bocah ora paham-paham. umat tak pecat tapi kok. Oleh seneng aku tenanan. Uh, pun triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin tuh toma. Di satu juta ngerasa melarat, rawong di satu miliar kepinginnya DKI. Sing di desa satu sewu, rawong di satu juta di DKI itu pecundang. Makanya toma itu kasus tenang. Toma itu apa? Kasus. Nanti kalau sering didik-didik santri kulo. Gus wong Larat mbek juga benti. Ya karek kowe ngaji bab apa? <laughs> nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih, wae elek wong sugih mergo Tapi nak bab toma tersangkane wong melarat. <laughs> mergo melarat ra Arab- Arab arep dunyane wong su. Lah ya ngaji nak bab toma tersangkane sobat. <laughs> Berarti sudah motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai, rap. Ayo nak gue ngaji bab toma tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane? Wong Tak takok ya karek bape ngaji opo. <laughs> Lah nek jenengan mulang musuh mbek melarat, ya tak waca bape loro bareng. <laughs> Ndak saiki dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya, saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. aku sih gede mus, nah kan sangkop, kira mus. Tahu kode aku tidak satu saya wes hilang <laughs> Dan apa nyontok nodi satu saya sih, sampai aku tapi pun kaget suara tidak rasido. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta, baru kayak saya punya uang cash, aku nih Yogyo, bojo tak digali duit, belanja aman, ibu tak digali duit aman, terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak toma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sehingga murid ratusan rasa usah mbok bakas kualitasnya piye gue seudon jadi paham ya. <laughs> Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan? Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istiqoroh, ya pengirani ini kisah nyata kalau istiqoroh. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu baru kayak melarat, orang baru kayak suka. Mumpun gue sama kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang beca, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama atau koncone melarat yang sama. Iya mau diutangi beras rong kilo, kadang duit sepuluh ribu. Gak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Nggak ini fair saja, nggak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong suge, mungkin gue aksesoris mobil, utang gue aksesoris rumah. Tapi nak utangnya wong melarat, iku misalnya anak loro nemen, utang mbek tanggane sing melarat, sing duwe mok sak juta ditangi 200. Tukang becak utang utang tukang becak digo mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena nggak makan, karena dikonco podo melarat. Lu kalau nanti melarat. Lu lu jeling zaman merantau teng jejak melarat tuh santri kulo teng jori enam ngaji ngawas ikhya lu yang pertama merantau. Lu nanti diberas beras mau sak kilo tak bagi setengah kilo ke santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kulo gimana nih ceritanya bapak zaman mondok ya seperti itu ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya so. Tapi nak sing kiri melarat, medit bisa. Aku demo sak kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Ini disebut kadal fakru ayakuna kufron. Wong fakir apa ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufron gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Mana ajane Mustafa berukin paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utangnya juga gak dramatis. Omahe sapi kodo mitrane. Aku utang duit lah Aku ningkat omah. Aku utang duit, aku tuku Innova, aku tuku Alfa. kan semuanya tidak kebutuhan pokok. Yo ya tetap ibadah, jadi nulung uang tetap ibadah. Tapi nilainya sama sing taruhannya nyawa tinggi mana coba? Jadi gitu. eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non Muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lalu sing disebut muksinin ku sopo. Dawa Allah muksinin ku allah di fisarra wa Wong sing lakoni infak cek fisarok cek waktu longgar wa cek waktu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih yang dipelajari tiang-tiang itu kan wong sing pelajari kadang kan ngomong sing atine rapati ape. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek kowe dhewe buta, ora wajib zakat. Jadi akhirnya wong dididik agar wong perasaane jek Bu. Buta ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus dua persen setengah. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang satu miliar itu dikakno pangeran mau kira kula 10 persen kalau sepuluh persen kakean lima persen aja sudah luar biasa ya kula hitung lah rata-rata wong melarat sa Indonesia misalnya sing koyok Mustafa melarat tau ora ya ora kula <laughs> tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya sak juta per bulan sak juta per bulan tiga no pangeran satu saya dan hebatnya cara kajing nabi tiga no pangeran raku tuh tiga no wong liya lho kayak mondok anak-anak ya dianggap ibadah Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh be uangnya sinten. Ya uangnya sinten. Terus dia juga beli gedung. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya orang kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Ya barokah suka. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. <laughs> Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. <laughs> Malah dicita-cita koyo Abu Bakar kuwi ku sapa? <laughs> Ya wis pokoke cerita ngono air ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam.